Alhamdulillahi ala kulli halim Segala puji hanya milik Allah Ta'ala dalam segala hal. Maka barakallahu fikum pada keadaan kita saat ini benar-benar di atas nikmat yang agung, nikmat yang besar yaitu kita diberi kesehatan dan kesempatan waktu luang serta berbagai nikmat-nikmat yang lainnya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mendapatkan hari-hari yang utama hari-hari yang istimewa barakallahu fikum yang insyaallah taala lil munasabah karena kita masih sedang berada di dalamnya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah yang memberi kepada kita kesehatan, kenikmatan, waktu luang, umur yang panjang kita masih berada dan mendapati bulan Zulhijjah yang mulia ini dan khususnya 10 hari pertama yang mengandung berbagai keutamaan dan fadilah dilipat gandakannya pahala dan amalan-amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya bahkan lebih afdol daripada jihad fisabilillah maka sebagai kesesuaian Hal ini kita khususkan pada malam yang berbahagia ini insyaallah materi terkait dengannya yaitu keutamaan dan fadilah dari 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Dan insyaallah insyaallah taala besok pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah wukufnya kaum muslimun para hujjaj yang menegakkan manasik haji di Arafah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam berbagai hadisnya barakallahu fikum bahwa hari Arafah adalah khairu ayamin sebaik-baik hari. Khairu duain, sebaik-baik doa yaitu berdoa di hari Arafah. Demikian pula dalam hadis bahwa di hari Arafah yang terbanyak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari hamba-hambanya dari siksaan api neraka adalah di hari Arafah. Tapi sebelum kita <clears throat> menjelaskan lebih lanjut para kalafikum maka terlebih dahulu kita nukilkan firman Allah taala dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Hijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashar." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang sepuluh. Demi Allah yang menciptakan waktu fajar dan menciptakan hari-hari yang sepuluh. Yang dimaksud adalah sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Demikian pula firman Allah Ta'ala di dalam suratul Hajj. Liyashhadu مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ agar para haji, para jamaah haji menegakkan manasik hajinya dapat mengambil manfaat-manfaat menyaksikan berbagai manfaat-manfaat dunia wal akhirah dan agar mereka mengingat Allah taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Allah taala fi fi ayamin maklumat di hari-hari yang telah maklum yang dimaksud sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walhasil barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat penekanan, keutamaan barakallahu fikum atau sebaliknya. Ketika berupa larangan, maka mesti mengandung mafsadah dan madarat Ketika itu kebaikan, maka mesti mengandung maslahah dan manfaat yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian pula mengkhususkan untuk beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih dari di hari-hari yang lainnya yaitu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang ma'ruf dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma <coughs> di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayami ayamil ashr tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di dalamnya melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Wala al jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah taala dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun darinya. yakni dia meninggal dunia bersama dengan hartanya yang dia korbankan yang dia infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum para ulama menjelaskan bahwa beramal di bulan Zulhijjah 10 hari pertama amalan soleh apa saja maka itu lebih afdol dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada jihad visabilillah. Nah, demikian barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, Ma min ayamin min ayamid dunya khairu ayamid dunya ma min ayyamin khairun min ayyamid dunya min ayyamil ashab. Tidak ada hari-hari yang paling baik dari hari-hari yang Allah ciptakan di dunia ini melainkan hari-hari sepuluh pertama di bulan Zulhijjah. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah pun lebih utama daripada Ramadan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum para salafun saleh sangat bersemangat dan perhatian dengannya untuk memperbanyak amalan-amalan soleh dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya hikmah keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dibanding dengan hari-hari yang lainnya atau bulan-bulan yang lainnya disebabkan karena di hari-hari tersebut terkumpul induk-induk ibadah. Naam, terutama tauhid. Ya, para jemaah haji bertalbiyah, mengumandangkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ila akhirih al-hadith atau al-kalimah. Barakallahu fikum, maka kalimat talbiyah yang dikumandangkan oleh para hujjaj itu adalah kalimat tauhid. Naam, yaitu kalimat yang tertinggi dalam syariatul Islam yang dengannya kita diciptakan oleh Allah taala. Yang dengannya seluruh makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat la ilaha illallah, karena tauhid Naam. Maka di hari hari yang khusus dan mulia ini, istimewa ini, para hujjaj dan seluruh kaum muslimin yang memiliki semangat mereka senantiasa menegakkan zikir yang mengandung tauhid. Naam kalimat la ilaha illallah tahlil oleh karena itu dalam sebagian riwayat yang sahih para sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini mereka senantiasa bertahlil, bertahmid, bertakbir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah Allahu akbar Naam bahkan mereka melakukannya di pasar-pasar dan memperdengarkan kepada manusia dari tahlil, tahmid dan takbir tersebut. Naam. Yang kedua barakallahu fikum di dalam hari-hari yang istimewa ini terdapat induk ibadah yaitu menegakkan solat. Naam, yaitu solat Idul Adha yang merupakan syiar Islam pada tanggal 10 Dhul Hijjah. Naam, menegakkan sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu berkurban. Naam, kurban adalah sodako. Ya. Maka juga amalan yang utama di hari-hari yang istimewa ini adalah bersedekah, berinfak, berkurban. Naam. Barakallahu fikum sehingga uh, amalan ini amalan yang khusus <coughs> yang disunnahkan bahkan diwajibkan sebagian para ulama kita untuk berkurban bagi kaum muslimin yang tidak berhaji. Adapun yang berhaji, maka mereka tidak berkurban namun menyembeli hewan hadiyu. Salah satu kewajiban dari kewajiban uh, manasikul haji. Naam. Uh, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga Imam Bukhari dalam sahihnya dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang keutamaan orang yang bersedekah, berinfak. Naam. Sebagian sahabat yang fukara, yang miskin, dari kalangan muhajirin sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya fuqara al muhajirin mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur darajatil ula wan na'imil mukim bahwa telah pergi orang-orang kaya dengan hartanya mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang terus-menerus <clears throat> yakni karena mereka bersedekah berinfak dengan hartanya. Tidak bakhil. Maka para sahabat yang fakir, mereka ingin seperti orang-orang yang kaya tersebut. Namun mereka tidak mampu. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka berkata, "Yusalluna kama nusalli." Kami salat, mereka salat, kami pun salat ya Rasulullah. "Wa yasumuna kama nasum." Mereka berpuasa, kami pun berpuasa. Akan tetapi mereka poyatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, adapun kami tidak punya harta untuk bersedekah. Nah, dan seterusnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Tidakkah aku ajarkan kepada kalian, kata Rasulullah, sesuatu yang kalian bisa mencapai, men, meraih ya orang-orang yang mendahului kalian. Dan juga kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. <coughs> Wala yakunu ahadun afdalu afdal minkum illa man sana'a mithla ma Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amalan kalian ya lebih afdol daripada apa yang kalian amalkan tersebut. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat yang fuqara bahwa di sana ada amalan yang bisa mengalahkan ya seluruh amalan yang lainnya. Barakallahu fikum. Bahkan bisa mengalahkan orang yang bersedekah sekalipun ya dengan hartanya. Maka para sahabat bertanya, tentu ya Rasulullah, amalan apa yang engkau maksudkan? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulla salatin thalathan wa thalathin. Yaitu kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid, atau bertasbih, bertahmid, bertakbir di setiap akhir solat. Yaitu 33 kali. Naam. Ini menunjukkan barakallahu fikum ya keutamaan zikir setelah selesai sholat. 33 kali. Merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Kemudian di dalam hadis riwayat yang lain ditutup dengan tahlil kalimat la ilaha illallah yang ke 100 Maka zikir ini barakallahu fikum mengalahkan dan lebih afdol dari amalan-amalan yang lainnya yang kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amalan kalian ini. Nah, <coughs> barakallahu fikum. Akan tetapi, para sahabat yang agnia itu tadi, ya mereka juga melakukannya ya Rasulullah. yakni mereka melakukan zikir tersebut. Ya. Tetapi mereka bersedekah, berinfak Adapun kami tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Dalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala memberikan kita nikmat berupa harta. Ya, kita bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara kita yang membutuhkannya, para fuqara wal masakin, membantu orang-orang yang pantas untuk dibantu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, maka itu adalah keutamaan khusus. Naam, yang tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta. Kecuali orang kaya itu tidak mengamalkan amalan-amalan seperti yang diajarkan Rasulullah tadi, yaitu bertasbih di setiap akhir sholat maka orang yang mengamalkannya lebih afdol daripada dia yang berinfak sekalipun. Namun ketika dia mengamalkan juga, maka berarti itu dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu keutamaan dari Allah taala, Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Maka barakallahu fikum, ini keutamaan orang-orang yang memiliki harta, memiliki kekayaan, diberi kenikmatan oleh Allah untuk bersedekah. Nah, Apalagi di hari-hari istimewa ini. Yang amalan soleh lebih afdol daripada berjihad fisabilillah. Nah, apalagi di hari Arafah. Nah, yaitu salah satu amalan yang terdapat di hari-hari yang terbatas yang istimewa ini adalah selain daripada tauhid, bersedekah, berinfak, berzikir juga adalah berpuasa. Barakallahu fikum ya di hari Arafah. Naam. Itu amalan khusus dan selain puasa juga dari amalan-amalan soleh itu lebih afdol. Barakallahu fikum di, dilakukan di hari Arafah dibanding dengan hari-hari yang lain. Karena Rasulullah telah bersabda pada awal ya mukaddimah majelis kita yang kita sampaikan bahwa tidak ada hari-hari ya apa tidak ada doa yang paling baik melainkan doa di hari Arafah. Ya, dan tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah bebaskan dari siksa api neraka dari hamba-hambanya melainkan di hari Arafah. Maka orang-orang yang beramal soleh di hari Arafah ini ya lebih afdol lagi daripada hari-hari yang lainnya dari 10 pertama di bulan Zulhijjah yang paling afdolnya adalah hari Arafah. Yaitu ketika kaum muslimun sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka di antara sunnah Rasulullah adalah berpuasa satu hari di hari Arafah. Yang Rasulullah SAW bersabda, Ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha atau qablahu wallati ba'dahu. Bahwa berpuasa di hari Arafah. <clears throat> Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghitungnya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa dua tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ya, dihapus dosa dua tahun dengan berpuasa satu hari di hari Arafah yaitu besok Insya Allah taala. Besok adalah hari yang dimana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Dan disebut hari Arafah karena adanya para hujat yang wukuf pada hari itu. Sehingga disebut dengan hari Arafah. Walaupun sebagian ulama berpendapat dengan berpegang dengan tanggal, yaitu 9 Zulhijjah. Walaupun sedang tidak wukuf di Arafah. Seperti di zaman, seperti sekarang, ya ada perbedaan mutlak di awal Zulhijjah antara negeri Saudi dan Indonesia. Kalau Indonesia, Arafahnya pada hari Ahad, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau jamaah haji, Arafahnya, wukufnya pada besok hari Sabtu. Maka insya Allah pendapat yang lebih kuat dan roji berdasarkan dohir hadis yaitu mengikuti wukufnya para haji di Arafah. Bukan mengikuti tanggal. Nah, itu yang roji insyaallah ta'ala. Nah, sehingga uh, hukum terkait dengan Idul Adha itu beda. Ya, ru'ya, perbedaan matlak itu berbeda ya pembahasannya dengan puasa hari Arafah. Kalau puasa hari Arafah mengikuti wukufnya kaum muslimun para hujjaj di tanah Arafah, di tanah haram di Arafah. Nah, maka berpuasa dengannya barakallahu fikum menggugurkan dosa dua tahun. Ya. Buk, akan tetapi puasa ini bukan disunnahkan atau disyariatkan pada hari Sabtu saja. Ya. Tentunya di 10 hari seluruhnya kecuali di hari terakhir 10 uh, eh, Hijriah 10 Dzulhijjah karena itu adalah hari Id diharamkan di dalamnya berpuasa. Adapun sembilan hari yang lainnya disyariatkan seluruh amalan soleh apa saja termasuk amalan berpuasa. Ya, maka berpuasa di hari-hari 10 Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, ziyadah ala ziyadah. Ya, ada bonus di atas bonus. Ya, pertama keistimewaan hari hari 10 pertama Zulhijjah. Dalam hadis yang umum, barakallahu fikum Rasulullah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari siksa api neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaannya ba'adallahu Allah wajahu 'anin nar 70 kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Entah perjalanan apa barakallahu fikum. Ya, ini keutamaan orang yang berpuasa ya puasa sunnah terlebih-lebih puasa wajib maka berpuasa di hari-hari di hari-hari Zulhijjah yang mulia ini yang istimewa ini mendapatkan pahala tambahan di atas tambahan. <coughs> nah Oleh karena itu, ini salah satu amalan yang terdapat di dalam di dalamnya, indu-indu ibadah. Ya, selain daripada tauhid, kemudian berpuasa, sholat, ya, juga amalan haji, barakallahu Amalan haji juga merupakan induk ibadah. Ya, terdapat di sepuluh terdapat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yaitu dimulai dari delapan Zulhijjah, hari Tarwiyah, mabit di Mina. Ya, barakallahu fikum. Sebelumnya saya ingin membacakan hadis keutamaan berhaji. Ya. Dalam hadis barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang hajinya mabrur al-hajr mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Dalam riwayat yang lain man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladat su ummuh Barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat rofaf, keji, tidak berbuat kefasikan, ya, tidak berbuat kedus, tidak melakukan kedustaan, ya, maka orang yang seperti ini hajinya akan mengembalikan dia seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, suci, dia diampuni dosanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam, maka ini keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Maka untuk mendapatkan keutamaan tersebut tentunya semaksimal mungkin seorang hamba, seorang muslim muslimah berupaya untuk menyempurnakan hajinya. Haji yang rukun Islam yang kelima sekali dalam subur hidup ya berkorban waktu dan tenaga, harta maka sepantasnya kalau benar-benar dilakukan sempurna. Menegakkan seluruh sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan manasikul haji. Maka haji, barakallahu fikum, dimulai pada awal awalnya tanggal 8 Zulhijjah hari ini. Ya. Wukuf apa mabit di Mina, bermalam di Mina yang disebut dengan hari tarwiyah yang kemudian besok paginya menuju ke Arafah untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang kita sayangkan banyaknya kaum muslimun para haji yang meninggalkan hari tarwiyah ini. Ya, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Barakallahu fikum. Lalu mereka mabit di Arafah. Pada tanggal 8 sudah bermalam di Arafah, bukan di Mina. Untuk menunggu esok paginya mereka wukuf di Arafah. Ya, sehingga mereka meninggalkan bermalam di Mina pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Naam, barakallahu fikum. Kemudian setelah wukuf di Arafah, dan inilah hari yang paling afdol, barakallahu fikum, dan tidak ada doa yang paling afdol, yang paling baik, kecuali di hari Arafah. Yang Rasulullah SAW bersabda, bahwa Allah Ta'ala yadnu wa yubahi bihim al malaika. Allah turun yakni turun di langit dunia. Ya, sebagaimana di setiap sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang bermunajat kepada Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah, bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya dan tidak ada doa yang paling baik dan paling afdol adalah doa di hari Arafah. Dan tidak ada orang-orang yang paling banyak diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka melainkan di hari Arafah. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin aktsaru an yu'tik an yu'tika Allahu 'abdahu minan nar min hadhil ay min yaumil Arafah." Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari sisa api neraka, melainkan di hari Arafah. Subhanallah. Ya, maka keutamaan hari Arafah dan keutamaan para hujjaj yang wukuf di Arafah. Nah, yang sebentar lagi mereka akan menegakkannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf bersama para sahabat di Arafah, beliau senantiasa berdoa dengan mengangkat tangannya, sejajar dengan dadanya, seperti orang yang fakir sedang meminta, meminta-minta, saking butuhnya dia, naam, dadanya, seja, tangan kedua tangannya disatukan seperti ini dan disejajarkan dengan dada beliau alaih salatu wassalam. Dan para sahabat-sahabat Rasulullah juga demikian. Mereka masing-masing berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berdoa dengan paduan suara jamaiyah. Ya, tapi berdoa masing-masing. Naam. Itu merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka ini amalan haji merupakan rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Bahkan intinya haji kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Kata Rasulullah, intinya haji itu adalah Arafah. Intinya haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah, barakallahu fikum. Maka orang yang tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Atau orang yang keluar dari batasan Arafah, batasan tanah haram, maka wukufnya tidak sah. Ya, dan ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimun dan khususnya para pembimbing jamaah haji untuk bersifat amanah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak mendahulukan harta, mendapatkan keuntungan dunia dari jamaah haji tetapi tidak amanah dalam memberi bimbingan kepada para hujjaj ya para hamba-hamba Allah yang sedang beribadah kepada Allah taala dengan ibadah yang mulia induknya ibadah rukun Islam yang kelima barakallahu fikum yaitu menegakkan haji. Di wukuf di hari Ar, di, di Arafah di sana ada masjid yang namanya Masjid Namirah. Masjid Namirah ini masjid yang besar. Ya, sebagiannya tidak masuk tanah haram, yaitu di bagian kiblatnya masjid. Ya, di bagian kiblat masjid hampir setengahnya itu tidak masuk tanah haram sehingga pemerintah memberi tulisan ya alamat tanda yang sangat besar yang bisa dibaca dalam semua bahasa ya bahasa Inggrisnya ada bahasa Indonesianya ada bahasa Ordonya ada berbagai bahasa barakallahu semua bisa membaca bahwa ini batasan tanah haram tidak boleh dilewati orang yang wukuf nah saya sekian kali berhaji membimbing jamaah haji, menyaksikan dengan mata kepala, banyaknya kaum muslimun full di bagian depan keluar dari tanah haram. Mereka sedang wukuf di Arafah. Nasallallahu salam al-afiyah. Mana para penanggung jawab? Mereka banyak orang-orang yang tidak membaca ya yang diisyaratkan yang ditulis oleh pemerintah. Banyak tidak membaca. Sebagian mereka banyak yang tidak bisa membaca juga, buta huruf. Mereka berhaji karena harta. Nah, tetapi para pembimbing ini yang tidak amanah. Nah, atau dia jahil. Ya, sehingga ini sangat penting-penting dan darurat untuk diingatkan. Karena Arafah adalah intinya haji. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Oleh karena itu, ya, Barakallahu fikum. nah, kita sangat sayangkan kaum muslimun yang sudah berkorban ya dengan tenaganya, dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya sekalipun. Ya, haji itu adalah jihad sebagaimana dalam hadis yang sahih. Haji adalah jihad. Bagian dari jihad fisabilillah adalah berhaji. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah jihadnya kaum wanita adalah berjihad, apa berhaji. Nah, Maka kita sayangkan orang-orang yang wukuf di luar dari tanah haram, di Arafah. Panas sallallahu salam al afiyah. Kemudian setelah wukuf di Arafah, <clears throat> maka besok yaitu uh, afwan, setelah wukuf di Arafah, terbenamnya matahari di waktu maghrib, pas matahari terbenam, maka para hujaj beranjak meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Ya, menuju ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Ya, ini juga sangat kita sayangkan banyak kaum muslimun para haji yang tidak mabit sekedar lewat saja dan meninggalkan Musdalifah. Padahal Mabit itu dikatakan mabit bermalam kalau sudah melewati seperdua dari malamnya. Ya, kalau matahari terbit jam 6, terbenam jam 6, berarti jam 12 malam. Minimal, tidak boleh dia tinggalkan Musdalifah sebelum melewati jam 12, jam 12 malam. Sehingga dia dapat dikatakan mabit di Musdalifah. Adapun yang sekedar lewat saja, maka dia tidak melakukan mabit di Musdalifah dan hukum yang terendah dari Musdalifah ini mabit di Musdalifah adalah wajib dan sebagian ulama menjadikannya sebagai rukun. Ya, seperti Imam Al Albani rahimahullah taala berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, beliau berijtihad bahwa mabit di Musdalifah adalah rukun dari rukun-rukun haji. Nah, maka ini sangat berbahaya. Barakallahu fikum para haji meninggalkannya. Dan paling afdolnya sesuai dengan sunnah Rasulullah, beliau meninggalkan Musdalifah tatkala uh, selesai menegakkan sholat subuh menunggu matahari ya uh, menguning kemudian meninggalkan Musdalifah ya barakallahu fikum kemudian menuju ke Mina untuk melempar jumroh akobah ya jumroh al akobah yaitu jumroh al kubro Naam, karena jumroh ada tiga. Ada sugro, ada wusto, dan ada kubro. Ma, jumroh akobah adalah kubro, Jumroh al kubro, Itu yang dilempar di hari 10 Zulhijjah. Ya, di Mina pada pagi harinya. Barakallahu fikum selesai melempar jumroh akobah. Adapun jumroh sugur dan wustuh tidak dilempar. Ya, itu nanti di hari-hari tasyrik. Yaitu besok pada tanggal 11, 12, dan 13 hari tasyrik. Setiap hari melempar tiga jamarat, jumros. Sugro, wusto, dan kubro. Ketiganya dilempar. Yaitu pada tanggal 10, 11, dan 13. Ya. Dan itu akhir dari manasik haji. Jadi manasik haji mulai dari tanggal 8 sampai 13. Atau nafar awal, yaitu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Itu boleh meninggalkan Mina. Ya, sebagai nafar pertama. Barakallahu fikum. Tapi yang lebih afdal <clears throat> adalah nafar asani menyempurnakannya sampai tanggal 13 ya setelah selesai sholat asar atau terbenamnya matahari di waktu maghrib meninggalkan selesai seluruh manasik haji ya naam pulang untuk melakukan tawaf al wada ya tawaf wada yang sebagian ulama mengatakan wajib yaitu tawaf perpisahan ya sebelum pulang ke negeri berpisah dengan Ka'bah melakukan tawaf al-wada. Namanya tawaf perpisahan. Dan itu wajib dari pendapat yang rojih. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Taib. Jadi demikian, ikhwani fidin azakumullah, selesai jamrah akobah, nanti melakukan sesembelihan hadiu bagi haji kiron dan haji tamattu. Dan yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di zaman kita sekarang seluruh dunia adalah hajinya haji tamattu atau haji kiron. Ya, adapun haji ifrat hampir tidak ada yang melakukan lagi haji ifrat karena dia uh, eh, enam menyendirikan haji dan tidak ada umroh. Ya, haji ifrat namanya ifrat menyendirikan. Jadi ihramnya haji saja tidak ada umroh. Adapun kiron atau tamattu maka dia menggabungkan haji dan umroh dua. Niatnya dua, ya. enam <clears throat> Walhasil barakallahu fikum, Ehm, jadi setelah selesai melakukan jum, uh, lempar jumroh akobah, kemudian menyembeli, mencukur rambut, tahallul pertama. Ya, tahallul pertama. Tahallul keduanya sampai melakukan tawaf ifado dan sa'i haji. Tawaf haji dan sa'i haji, barulah menggundul sampai habis. Adapun yang tahallul pertama tadi, mencukur pendek saja. Tidak menggundul. Nah, nanti setelah tawaf dan sa'i baru menggundul sampai habis, berarti dia telah melakukan tahallul kedua. Setelah itu kembali ke Mina untuk bermalam tiga hari hari-hari tasyrik. 11, 12, dan 13. Melakukan lempar seluruh Jamarat Ya, sugro, wusto, dan akobah kubro. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Karena waktu salatul isya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, Shadu la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.